Bismillah. Innal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syaritikalah. wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah ba'dal fajar hari Kamis 18 Maret 2021 bertepatan dengan 5 atau 6 syakban kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-85. Kita masuk kepada bab yang ke-11. Bab kodok puasa Ramadan. Maka sebelum kita masuk kepada babi yang baru ini dipersilahkan kepada ikhwanuna kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum. Fadhalu. Bismillah. Qala al-muallif fi kitabihi al-akhbar as-sahihah fi ahkami siyami Ramadan. Bab yang ke-11 Qada usiyami Ramadan tentang permasalahan mengqada dari puasa Ramadan. Maka definisi dari al-qadha kama qala Ibnu Qudamah fi kitabihi ar rawdah fi'luhu ba'da khuruji waqtihi al-muayyan syara'an. Qadha adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang setelah keluar dari waktunya secara syar'i. Seperti tadi malam disyariatkan kita di sepertiga malam terakhir bangun untuk melaksanakan sholat witir. Kemudian barang siapa yang bangun di saat adan yang kedua, maka dia tidak mempunyai waktu untuk melaksanakan sholat witr. Maka di sini dia akan mengkodok. Mengkodok sholat witr yang terlewatkan. Ini makna dari al-kodok. Fi'luhu ba'da khuruj waktihi al-mu'ayyan syara'an. Dan begitu pun setelah kita mendengar adan al-fajr. Maka ada sunnah dua rakaat sebelum fajar. Apa keutamaannya? Man sahabiyuh, uman akhrajah. Khairun minad dunya wa fiha man sahabiyuh. Aisyah. Man akhrajah. Muttafaqun alaih. Faidan hada rajul yuhawil yurid an yusalliya walakin qad shalah didengar sudah iqamatus sholat. Maka dia tidak bisa lagi untuk sholat dua rokaah Maka dia kerjakan nanti setelah itu di rumahnya dinamakan kodok. Ayat fi'luhu ba'da huruj waktihi al-mu'ayyan syaraan Pekerjaan yang dilaksanakan sudah keluar dari waktunya. Dikarenakan udur syarai dan begitu pun di sini qada Ramadan. Di mana penulis beristidlal dengan ayat di dalam surat Al-Baqarah, "Pemangkana minkum Maridon au ala safarin." Fa'iddatun min ayamin ukhor. Maknanya, barang siapa di siang Ramadan, seseorang yang tadi paginya sehat, mungkin dia masuk angin dan sebagainya, tiba-tiba jam 10 muntah-muntah. Karena dari semenjak sahur tidak tidur. Kemudian masuk angin, muntah-muntah dan panas. Maka sakit kesimpulannya. Maka boleh bagi dia untuk makan dan minum. Pada hari Ramadan tersebut. Kemudian setelah itu, dalam satu hari itu, besoknya dia sudah sehat. Ataupun dari segi permasalahan kodok, maka dia harus membayar satu hari di saat dia sakit dan makan dan minum. Sesuai dengan ucapan Allah, fa'iddatun min ayamin ukhor. Ini contoh dari makna al qadok Paham ya? Isyadat. Baik itu. Maka ucapan rahimahullah fi'luhu ba'da furuji waktihi bahwa qada itu definisinya adalah ba'da khuruji waktihi setelah keluarnya waktu yang disyariatkan maka yan yakhruju minhu al ada wal i'ada. keluar dari permasalahan qada ini dua perkara al ada seperti kita tadi menunaikan ibadah sesuai waktunya dinamakan al ada seperti tadi kita telah melaksanakan al ada di salatil fajr maka salat fajar pada waktunya tanpa dikodok, tanpa pengulangan. Maka keluar waktu kodok itu pertama al-ada. Yang mana ada itu adalah waktu menunaikan di waktu yang sah. Dan keluar dari fi'luhu ba'da khuruji waktihi, keluar dari kodok juga al-i'adah. Dan al-i'adah pengulangan itu juga di waktu yang masih dalam waktu yang ditentukan. Seperti kita misalkan Abdurrahman saja karena laab, maka dia waktu tadi sholat, kemudian dia mendengar suara pip di bawah. Ditambah itu bau lagi. Maka sholatnya batal apa tidak? Mana dalilnya? Hadis Abdullah ibnu Zaid apa layan sarif hatta yan fatil hatta tasma'a sautan au dari han Maka tidak boleh keluar dari salat kecuali dari dua perkara. Kamu mendengar suara pip ataupun mendengar ataupun mencium bau yang tidak sedap. Berarti yakin bahwa ini orang fasa, yafsi. Maka keluar di waktu fajar tadi. Lalu dia wudhu dan melaksanakan sholat kembali ikut di rokaat yang kedua. Dinamakan apa? Al-i'adah. Fahim? Al-an kam anwa al-ibadah al-an salata. Awalan al-qodo. Al-qodo maknanya telah keluar waktunya. Ditunaikan di luar waktu dinamakan al-qodo. Seperti puasa Ramadan, satu hari hilang, karena sakit maka dia makan dan minum tidak apa-apa. Dia berpuasa kurang satu hari. Setelah masuk bulan Syawal, setelah membayar afwan, setelah melaksanakan sunnah enam Syawal misalnya, maka dia membayar kodok yang wajib satu hari. Ini kodok bedanya adalah setelah selesai dari waktunya. Dan jenis yang kedua apa? Tadi saya sebutkan al-ada. Wasalis al-i'adah bukan iadah al-i'adah al-i'adah pengulangan maka al-ada pada tempat dan waktu dan al-i'adah sama pada waktunya namun mengulangi karena ada udur tadi seperti terdengar suara maka dia keluar untuk wudu dan kembali melaksanakan sholat fajr. meskipun setelah itu dia masuk kepada rokaat yang kedua, terlambat. Maka makna dari fi'luhu ba'da khuruji waktihi yakhruju minal ada wal i'adah. Li'annahuma yaf'alan qobla khurujil waqt. Maka al i'adah wal ada sebelum keluar waktunya. Dan tentang permasalahan qada ini, sawa'ung akana at-ta'khir li bisa jadi dia dikarenakan udur. Seperti orang yang berpuasa tadi. Marad au safar. Maka dia berbuka. Idan lahu udur. Kama kala ta'ala famangkana minkum maridon awal ala safarin fa'iddatun datun min ayamin ukhor. Dia harus membayarnya di bulan selain bulan Ramadan. Idan Isama. Dimana, di li'ana di bulan selain Ramadan. Kalau dia masih melaksanakan di bulan Ramadan, maka bukan kodok. Tetapi ada ataupun al-i'adah. Alhasil, inilah yang diinginkan dengan al-kodok dan penyebabnya bisa jadi syar'i. Udur, seperti marid au as-safar. Ataupun bisa jadi as-sahu. Apa makna as-sahu? Lupa atau ketiduran. Seperti dari ikhwah, ada yang ketiduran salat fajar tadi bangun jam 6. Maka dia membayarnya kodok. Sudah siang jam 6 seperti sekarang. Maka dia membayar bukan pada waktunya. Karena apa? Karena lupa. Ataupun karena koto, Karena kesalahan. Kakodok isalah minanaum wa nisyan. Mana dalilnya? Kama ja'a fi anak Anas ibn Malik Ida raqada ahadukum anis salah au ghafala anha falyusalliha idza dzakaraha fa innallaha yaqul aqimus salata lidzikra berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika didapati seseorang dalam permasalahan salat itu ketiduran sehingga dia bangun jam 6 belum salat fajar maka dia membayarnya kodok au ghafala anha atau dia lupa terutama yang terbiasa sholat berjamaah kemudian tidak berjamaah maka kadang-kadang dia lupa dipikirnya dia sudah sholat maka fal yusalliha idza dzakaraha kapan dia ingat telah keluar waktunya pun tidak apa-apa yang jelas dibayar di saat dia teringat dan begitu pun bisa jadi dengan kesengajaan seperti apa contohnya? Al-istiqa amdan. Memuntahkan dengan sengaja. Seperti di hadis yang terdahulu dari Abi Hurairah dan itu di matan juga disebutkan. Mandara ahul qai falaysa alaihi qada'un. Wa man istaqa amdan falyaqdi. Maknanya, barang siapa yang dara'ahul qai. Yang tiba-tiba dia muntah tanpa sebab Maknanya sebab yang dicari-cari. Adapun sebab bisa jadi sebab karena masuk angin. Ataupun sakit ginjal. Ada batu ginjal. Langsung dia muntah. Sakit di pinggangnya. Maka di sini tidak ada kodok. Waman istaqa yakdi. Waman istaqa amdan yakdi. Berang siapa yang mencari-cari untuk memuntahkan, kemudian mencolok dari mulutnya agar muntah, maka di sini dia batal puasanya dan harus mengkodok. Hadis ini sahih telah terdahulu di bab mufsidatus siam. Dan ucapan penulis di dalam definisi kodok fi'luhu ba'dah khuruji waktihi telah kita jelaskan keluar dari ini adalah al-i'adah wal ada. Adapun disebutkan di dalam matan yang mana syar'an waktunya ditentukan oleh syar'. Seperti puasa, waktunya ditentukan oleh syarat Dari kapan puasa? Hmm? Dari tulu al-fajr atani ila guru bisyams sesuai ucapan Allah wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimus siyama ila lail maka ini jelas sekali. Kapan puasa itu dimulai? Di saat jelas horizontal garis putih di atas garis hitam dari al-fajr. Maka kemudian tidak boleh lagi makan dan minum. Sampai kapan? Kapan? Tuma musyama ilalail ila lail. Sampai guru bisyams. <clears throat> Maka ini yang diinginkan dengan syaraan keluar waktunya itu dan penetapan waktunya itu dari syarat Maka keluar di sini kepada dua perkara. Perkara yang berhubungan dengan al-uruf dan perkara yang berhubungan dengan al-akal. Al-uruf maknanya adat, istiadat. Wal-akal maknanya bukan dari nasari tetapi dari akal manusia. Maka keduanya tidak ada hubungannya dengan permasalahan al-ibadah. Dan bab tentang kodok ini bab yang luas. Banyak sekali permasalahannya. Maka penulis membaginya dengan pasal-pasal. Maka kita masuk kepada pasal yang pertama, hukmuhu wajib. Maka domir hukmuhu, domirha ha, yaudu ila siam Ramadan fakat. Hukmu kodok siam Ramadan wajib. Kalau kodok puasa seperti hari ini Senin. Siapa yang tidak sahur tadi? Sahur semua? Berarti pada puasa. Adapun jika ada satu di antara kalian tidak berpuasa, maka apakah kodoknya wajib? Jawabnya tidak, tapi boleh untuk dikodok. Dikodok di hari lain boleh. Dan ini masru, seperti nanti akan kita bahas. Namun di sini permasalahannya di dalam judul disebut kan hukmuhu wajibun maka hukum dari mengkodok di sini adalah wajib karena domir yang masuk kepadanya adalah domir dalam permasalahan puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan kodoknya wajib. Mana pendalilan kewajiban mengkodok dari puasa Ramadan. Pendalilannya dari Al-Quran wa wal ijma. Adapun Al-Quran seperti dalilnya ditulis oleh penulis. Pemangkana minkum maridon au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhor. Mana wajud dalalah? Awas. Kita tidak hanya pandai berdalil apa bedanya kita dengan awam? Kita beristidlal dengan dalil dan mengetahui wajah pendalilan. Harus kita seperti itu. For example, masyhur orang awam pun tahu di saat ditanya mana dalil wajibnya puasa Ramadan? Apa jawabnya di Al-Qur'an? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu orang awam pun bisa. Dalil puasa Ramadan wajib. Namun ahlul ilm, tulabul ilm seperti kita, kita harus mengetahui mana wajah pendalilan. Sekarang kalau ditanya lagi, orang awam, mana wajah pendalilan? Mereka akan bilang, apa wajah pendalilan? Pokoknya Al-Quran cukup dah. Ya ayuhaladina amanu kutiba alaikumus kama kutiba ala ladina min qablikum tatakun. Udah apalagi? Tapi orang yang menuntut ilmu seperti antum, maka harus tahu wajah pendalilan. Mana wajah pendalilan di pelajaran lalu? Lafat kutiba yufidul wujub. Maka kutiba maknanya diwajibkan. Seperti itu contoh. Begitupun di sini. Kodok hukumnya wajib. Orang awam pun tahu pendalilannya apa. Pemangkana minkum maridon au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhor sama pendalilannya dengan ayat Al-Quran, maka bedanya kita para penuntut ilmu mengetahui mana wajah pendalilan. Maka mana wajah pendalilannya? Diingat, wajah pendalilan ala wujubil kodok, barang siapa yang dia itu berbuka di siang hari Ramadan dikarenakan famangkana minku maridon awal ala safarin dikarenakan sakit ataupun dikarenakan safar maka kalimat faidatun ada huwa syahid maka fa i'rabnya dia rabit baina fi'li syarat wa hiya jumlah faman kana minkum maridun au ala safarin. Maka di sini man man syartiyah dinamakan fi'lu syarat. Barang siapa yang dia itu sakit ataupun safar dan makan, maka fa'alaihi iddatun. Maka fa di sini rabit baina fi'lu syarat wa hiya jumlah fi'liyah tab'an faman kana minkum maridan aw ala safarin maka jawab syaratnya iddatun min ayamin ukhor. Maka fa di sini penyambung yang menyambungkan fi'l syarat dengan jawab syarat. Mana jawab syarat? Iddatun min ayamin ukhor. Maka dibayar beberapa hari di hari yang selain Ramadan. Maka bagaimana i'rabnya iddatun Fa iddatun iddatun mubtada bi khabar mahzuf takdirnya fa alaihi idan fa alaihi iddatun min ayamin ukhor dari sinilah kita mengetahui mana wajah pendalilan al-mahdhuf takdiruhu alaihi walafat ala qad ana yufidul wujub aula lafat ala fi ahkam siyami ramadan maka lafat ala huwa ismun fi'lul amr. Alaika, alaihi, alayya, alaikum. Alaikum bisunnati. Maka wajib bagi kalian. Itu maknanya. Begitupun di sini. Fa'alaihi iddatun. Maka baginya yang berpuasa tadi. Ismun fi'lun amr. Dan dia min sigatil amr bimakna alzimuhu. Yufidul wujub. Maka lafad ala wajib bagi dia iddatun min ayamin ukhor. Untuk membayar puasanya yang dia hilang tadi dikarenakan berbuka di hari yang lain selain Ramadan. Mana pendalilannya? Lafad ala yufidul wujub. Karena dia ismun fi'il amr di Al-Quran. Walillahi ala nas hijul bait manistata'a ilaihi sabila. Maka ala nas Walillahi ala nas. Maka untuk Allah itu wajib atas seluruh manusia. Ala nas. Maka wajib atas seluruh manusia. Hijul bait manistata'a ilaihi sabila. Bagi mereka yang mampu. Maka oleh sebab itu Ibnu Kathir mentafsirkan ayat ini berkata. Hadihi ayah wujubul haj indal jumhur. Ini menjadi pendalilan tentang kewajiban haj bagi jumhur mufassirin dan jumhur ulama. Maka Pendalilannya dari Al-Quran. Walillahi ala nas. Bahwa ala yufidul wujub. Kemudian, apakah di sana ada pendalilan tentang kewajiban qada? Dijawab dari sunnah ada. Di hadis yang disebutkan oleh penulis di dalam matan dari Abi Hurairah. Dan dia adalah hadis yang sahih telah terdahulu takhrijnya di bab mufsidati siam. Disebutkan waman istaqa amdan falyaqdi. Ini dia sahidnya Mandaro ahul qai falayaqdi. Waman istaqa amdan falyaqdi. Barang siapa yang mencari-cari untuk berbuka, maka falyaqdi. Syahidnya falyaqdi fi'lun mudhari' majzum yaqdi. Alamat jazmihinya apa? Hadfi harful ilah wahia wahia ya yaqdi dari qada yaqdi. Maka di sini syahidnya lam amr fal yaqdi masuk kepada fi'lun mudhari yang menjazmkan fal yaqdi maka min sigatil amr yufidul wujub. Seperti Allah juga berfirman, "Fal ya'budu rabb hadzal bait." Maka falya budu, yak budu, filun mutore, majzum. Alamat jazmihnya apa? Falya budu, adfinun. Liannahu min, amsilatul khomsah ala wazan, apa? Falya budu, ae, ya'fa'alun. Maka masuk fa, dan lam amr. Ini poin pendalilannya. Maka lafad falyakdi di dalam matan yufidu al-wujub karena lam amr masuk kepada fi'lun mudhari falyaqdi ay yufidu bihi al-wujub qada. Barang siapa yang qai amdan wajib membayar qada. Adapun pendalilan tadi Al-Qur'an selesai. Fa'idatun min ayamin ukhar takdirnya mahdhuf fa'alaihi idatun Wajib. Dan juga di hadis falyaqdi. Waman istaqa amdan falyaqdi. Wajib baginya untuk membayar qada. Dan pendalilan dari ijma dinukilkan oleh Imam Ibn Taimiyah di Fatawa Al-Kubra, fa'amma safar aladi taksuru fihi salah fa inahu yajuz fihi al-fitr ma'al qada bittifaqul bittifaqil a'immah. Maknanya ijma alal ulama ahli sunnah. Kalau Ibn Hazm aidha fi kitabil ijma itafaku telah sepakat ulama. Barang siapa yang berbuka di waktu safar ataupun sakit fa'alaihi qada ayam adad ma'aftara. Sesuai dengan dia berbuka. Maka penukilan ijma oleh Ibnu Taimiyah di Fatawa Al-Kubra dan Ibnu Hazm di kitabnya Maratibul Ijma. Sebelum kita tutup pelajaran kita di pasal yang pertama dari bab Kodok Ramadan setelah selesai dari tarifnya dan penjelasan dari tarif dan masuk kepada pasal yang pertama hukum hukum hukumhu wajib domirhu kembali kepada puasa Ramadan hukumnya wajib pendalilannya Al-Qur'an tadi dan sunnah dan ijma maka kita tutup faidah di sini dengan idakila lana hal yusra an nawafil wa ma hukmu jika ada yang bertanya apakah disyariatkan pula kita membayar qada untuk sunnah yang biasa kita laksanakan. Dinamakan an-nawafil al-mu'tadah. Seperti Alhamdulillah istri-istri kita melaksanakan sholat duha. Setiap jam 10, 10.30. Maka di saat terlewat, membayar kodok. Kapan? Kodok di saat waktunya telah selesai. Kapan waktu duha selesai setelah tergelincirnya matahari. Masuk adan duhur, Mulai dari duhur bisa dikodok. Sampai kepada waktu asar. Atau waktu asar kepada waktu maghrib. Dan seterusnya. Maka ini dinamakan kodokan nawafil al-mu'tadah. Bolehnya mengkodok nawafil yang biasa dilakukan. Kemudian kodar Allah ada kesibukan ataupun lupa. Maka bisa dibayar di waktu yang lain. Yang namanya kodok berarti di waktu yang lain. Maka qada an-nawafil al-mu'tadah masru fi hadhihi syariah namun hukumnya bukan wajib tetapi mandub atau mustahab atau sunnah. Kenapa tidak wajib? Karena dia asalnya sunnah. Salat duha wajib atau sunnah? Hah? Sunnah. Idan idza fata min salati duha qada. Qada'uhu sunnah wajib. Maka sunnah. Contohnya ke sholat nafilah. Seperti sholat yang sunnah. Ba'diyah ataupun qobliyah. Datang di dalam hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Abu Hurairah, Arras nama an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, falam nastaikid hatta tola ati syamsu. Fakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Liakud kullu rojulin bi ra'si rahilatih. Fa inna hada manzilun hadarna fihi syaitan. Qala fa fa'alna. Thumma da'a bilma, ma' fatawadda. Thumma sajada sajadatain. Thumma uqimat as-salatu fa sallal Suatu hari Nabi bersama para sahabatnya yang mana mereka bermalam di wadi. Yang wadi itu banyak syaitan. Maka di saat malam itu, Qadar Allah semuanya lelap dalam keadaan kelelahan safar. Maka tidaklah mereka bangun kecuali sudah terang seperti sekarang ini. Jam 6.20 misalnya. Terang seperti ini. Sudah naik dari tadi matahari. Al-Fajr sudah naik. Maka syahidnya di sini apa? Kata Abu Hurairah. Suma da'a bil ma. Kemudian Nabi meminta air untuk berwudu. Fawadokna, fatawadokna. Maka kami pun semua melaksanakan wudu. Suma sajada sajadatain. Ini dia syahidnya. Kemudian Nabi melaksanakan dua rakaat apa? Sebelum fajar. Karena keutamaannya khairun minadunya wa mafiha. Kemudian setelah itu disebutkan oleh Abu Hurairah Wa kanat annafilah al-muqtadah summa uqimati shalah fasallal ghadah. Kemudian dibangunkan iqamati shalah untuk melaksanakan salatil ghadah. Salat ghadah adalah salat fajar. Maka syahidnya salat fajar Nabi ketinggalan apa tidak? Ketinggalan. Salat sunnahnya ketinggalan apa tidak? Ketinggalan. Syahidnya kita An-Nawafil Al-Mu'tadah dilakukan oleh Nabi, tidak ditinggalkan meskipun sudah keluar waktunya. Ini menjadi pendalilan bolehnya seseorang mengkodok sunnah-sunnah yang biasa dia lakukan. Apalagi rokatain qoblal fajr khairun minad dunya wa ma fiha lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka di sini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi meskipun ketiduran. Sesuai dengan hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bukan mutafakun alaih. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan contoh yang lain tentang permasalahan salat juga dari Aisyah. Lama sa'alaha Abu Salamah anis sajidatain alatain kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallihi ma ba'dal asr. Para sahabat heran, apa yang terjadi dengan Nabi kok salat dua rakaat setelah asar. Padahal waktu ini terlarang. Dan Nabi telah menyebutkan di dalam hadis tidak ada sholat setelah asar. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Para sahabat bertanya karena apa? Karena Nabi pembuat syariah. Apakah telah turun mungkin perintah sholat setelah asar? Karena mereka memahami dari Nabi tidak boleh dua tidak boleh sholat sunnah setelah asar. Lalu Nabi melaksanakannya. Maka mereka mempertanyakan apakah ada syariat baru bolehnya salat dua rakaat setelah asar. Maka ditanyakan kepada Aisyah. Apa yang dijawab oleh Aisyah? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusallihi ma ba'dal asr. Dikatakan oleh Aisyah, karena yusallihi ma qoblal asr, tuma innahu sugila anhuma, au nasiyahuma, fasallahuma ba'dal asr, suma asbatahuma wa kana idza shalah shalah isbitaha. Maka kemudian Nabi melaksanakan sholat dua rakaat yang mana dia itu adalah pengganti dari kodok tidak melaksanakan dua rakaat sebelum fajr. Afwan, sebelum asar. Maka di sini menjadi pendalilan sebelum asar itu ada sunnah. Dua rakaat dan empat rakaat. Adapun permasalahan selain sholat juga ada. Kalau tadi misalnya sholat sholat rokaatin qoblal fajr dan sholat dua rakaat sebelum asar dilakukan oleh Nabi Ba'dal asar karena sibuk ataupun lupa, kata Aisyah. Dan begitu pun amalan yang lain apa? Al-i'tikaf. Apa itu makna al-i'tikaf? Makna al-i'tikaf nanti akan kita bahas insya Allah dan insya Allah antum melaksanakan iktikaf lebih baik. Kalau kami melaksanakan iktikaf tidak bisa mungkin banyak keluar. Wal i'tikaf kama ja'an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu fil asril awakhir min Ramadan. Wa kuntu adribu lahu khiba'an. Fa yusalli subha summa yadkhul summa yadkhul yadkhuluhu fasta'danat Hafsah. Aisyah antadriba khiba'un. Fa'adinat laha. Fadarabat khiba'an. Falamma ra'athu Zainab ibnatu Jahsh. Darabat khiba'an akhar. Falamma asbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a al-akhbiyah. Faqala ma hadha. Maka di sini Kata Aisyah, Nabi setiap sepuluh akhir dari bulan Ramadan setiap tahunnya iktikaf. Namun di tahun itu dimulai dari Aisyah, istri yang dicintai Nabi, paling dicintai Nabi, meminta izin untuk ikut iktikaf. Diizinkan. Istrinya banyak Nabi. Maka kalau Aisyah diizinkan, Hafsah pun ingin Minta izin kepada Aisyah. Diizinkan. Setelah diizinkan Hafsah, maka istri yang lain Zainab Ibnatul Jahsh minta juga. Akhirnya banyak dari istri-istri Nabi yang ikut iktikaf. Ada kemah-kemah. Ataupun seperti kemah-kemah kecil yang banyak. Maka Nabi melihat keadaan ini mahada. Apa yang terjadi? Kok banyak sekali kemah-kemah dari perempuan istri Nabi? Maka fa'ukhbira diberi kabar bahwa Hafsah meminta izin kepada Aisyah dan juga Zainab meminta izin. Akhirnya banyak sekali kemah-kemah. Terus apa faidahnya nanti? Iktikaf maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al birra turauna bihin." Maka mereka menginginkan al birra turauna bihin. Apakah mereka menginginkan kebaikan-kebaikan? Maka fatarokal i'tikaf. Zaka as-sahru. Maka Nabi meninggalkan i'tikaf di bulan Ramadan tersebut. Di tahun itu. Thumma i'taqafa asran min syawal. Wa fi riwayah asral awal min syawal. Maka Nabi menggantinya dengan 10 hari di awal dari bulan syawal. Sekarang sahidnya boleh apa tidak? Membayar kodok sunnah. Jawabnya boleh. Dari permasalahan sholat yang terdahulu. Dan bahkan masalah selain sholat. Apa? Al-i'tikaf. Maka i'tikaf hukumnya sunnah. Di saat Nabi di akhir bulan Ramadan melihat banyak dari istri-istrinya yang beriktikaf maka Nabi membatalkan iktikaf. Namun dibayarnya di bulan Syawal karena iktikaf biasanya Nabi di 10 akhir dari bulan Ramadan dibayar di awal dari bulan Syawal. Maka mungkin ini pasal yang pertama di mana di pasal yang pertama ini banyak sekali faidah terutama permasalahan al-qada maka boleh qada itu wajib seperti famangkana minkum maridun aw ala safarin faidatun min ayamin ukhor wa man dan amdan falyaqdi ini perkara yang wajib dan bisa juga qada minan nawafil mu'tadah dari sunnah-sunnah yang biasa dilakukan dan tidak pernah ditinggalkan begitupun dalam berbagai perkara baik iktikaf baik salah baik puasa seperti di antara kita yang biasa berpuasa Senin Kamis, kemudian suatu hari dia safar ataupun udur ataupun sakit atau lupa tidak puasa hari Senin maka didapati hari Selasa dia soim tidak apa-apa paham maka inilah yang bisa kita berikan wa tapi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an